Alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan tentang sifat atau tata cara salat jenazah. Dan seperti yang beliau jelaskan di sini bahwa apabila salat jenazah dilakukan secara berjamaah maka hendaknya ya seorang imam itu maju ke depan ya di depan si mayit apabila si mayit adalah laki-laki maka dianjurkan ya disunahkan untuk ya si imam menghadap ke bagian kepala si mayit ya namun apabila si mayit adalah perempuan maka disunahkan untuk menghadap ke bagian perutnya ya, bagian tengah dari si mayit wanita tadi. Kemudian mungkin timbul pertanyaan, apakah disyaratkan ya, posisi kepala mayit baik laki-laki ataupun perempuan harus di sebelah kanan imam ataukah tidak disyaratkan? Ya jawabannya tidak disyaratkan. Ya, tidak disyaratkan ya kepala si mayit ada di sebelah kanan imam ya pada salat jenazah berjamaah disebutkan oleh eh, Syekh eh, Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah kata beliau tanbih peringatan la yushtaratu ay yakuna ra'sul mayyiti an yaminil imam tidak disyaratkan ya untuk memposisikan kepala si mayit ketika hendak disolati di sebelah kanan imam. Fayajuzu ayyakuna an yasaril imam wa yaminihi. Ya, namun boleh meletakkan kepala ya, si mayit di bagian kiri imam atau sebelah kanannya. Yang jelas bukan syarat. Meskipun ya kebanyakan dari praktek ya, pengamalan dari kaum muslimin adalah meletakkan bagian kepala si mayit di bagian kanan ya sebelah kanan imam khilafan liman ya'taqidu ba'dul ammah min annahu la budda an yakuna an yaminihi maka ini menisihi ya keyakinan sebagian kaum muslimin yang menyatakan harus ya wajib untuk meletakkan atau memposisikan kepala si mayit harus di sebelah kanan imam yang sahih bukan syarat. Ya, bukan syarat sehingga kalau misalkan ya si mayit diletakkan ya, dalam posisi kepalanya di sebelah kiri imam, kemudian disolati, sah? Salatnya sah. Ya, nah. Kemudian sholat jenazah ya berbeda tentunya dengan sholat-sholat pada umumnya. Di mana sholat jenazah ya tidak ada ruku, demikian pula sujud. Ya. Namun sholat jenazah yang ada hanyalah takbir. Ya, demikian pula beberapa uh, bacaan yang dianjurkan ya ketika selesai dari takbir yang diucapkan. Baik takbir yang pertama, demikian pula kedua, ya ketiga, demikian pula yang keempat. Kemudian kita telah sampai ya, pada penjelasan beliau al-muallif hafizahullah yaitu pada takbir yang ke tiga ya yaitu anjuran setelahnya untuk membaca doa ya untuk kebaikan si mayit Kemudian kata beliau Hafidhullah wa in kana al-musalli atau musalla alaih saghiran dan apabila ya si mayit adalah anak kecil, maka dianjurkan bagi musallun, ya, kaum muslimin yang sholat jenazah, untuk membaca doa pada ya, takbir yang ketiga. Allahumma gfir, eh, Allahumma ja'alhu zukhran liwalidayh, wa faratan wa ajran wa syafi'an majanan au mujaban. Allahumma saqil bihi mawazinahuma wa a'zim bihi ujurahuma والحقه بالصالح السلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم ya ini yang disebutkan ya meskipun yang zahir ini tidak disebutkan di dalam hadis yang sahih ya adapun yang sahih dari Nabi terkait dengan doa ya untuk kebaikan si mayit setelah takbir yang ketiga seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu ya, kata beliau sallallahu Rasulullah ala janazatin fahafidtu min du'aihi wa huwa yaqul ya aku pernah ya salat di belakang Nabi ya dalam kondisi aku menghafal apa yang dibaca oleh Nabi ketika itu kata beliau Nabi membaca ketika itu Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه minal khataya Kama naqaita الثوب abiyadu minal danas Sebutkan dalam sebagian riwayat ya kama yunaqa الثوب الأبيض من الدنس نعم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وعده من عذاب القبر أو من عذاب النار نعم ini yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada takbir yang ketiga Ya sampai-sampai Auf bin Malik ya ketika mendengarkan Nabi mengucapkan doa ini beliau mengatakan hatta tamait tamannaitu an akuna ana zalikal mayit ya sampai-sampai aku berangan-angan bahwa akulah yang menjadi si mayit ketika itu ya karena yang berdoa adalah Nabi ya dan doanya Nabi mustajab nah demikian juga disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad demikian pula ashabus sunan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu terkait dengan takbir yang ketiga pada salat jenazah ya maka Nabi membaca Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana Allahumma man ahyaitahu minna فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده نعم ini dua riwayat yang sahih ya, datang dari Nabi alaihi salatu wassalam terkait dengan doa untuk kebaikan si mayit pada takbir yang ketiga. Ya, meskipun dalam hal ini apabila seseorang ya, membaca atau ya berdoa dengan doa yang lain selain ini maka sah tidak mengapa ya meskipun yang afdal adalah dengan apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam disebutkan oleh uh, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah ad-du'aul warid 'anin nabi aula bil muhafadhati alaihi min ad-du'a'i ghairul warid wa in kana al-amru wasi'an. Ya, bahwa doa yang datang dari Nabi terkait dengan doa jenazah ya, ini lebih afdal, ya, lebih bagus ya untuk dihafal, untuk dijaga daripada doa yang tidak datang dari Nabi. Meskipun dalam hal ini kata beliau al-amru fihi wasi'. Bebas, ya, terserah. Ya, enggak ada keharusan dalam hal ini. <clears throat> nah, Kemudian mungkin ada yang bertanya ya, bukankah di dalam sholat jenazah itu kan yang dianjurkan mempercepat ya proses pengurusan jenazah ya sampai sholatnya pun nggak ada ruku nggak ada sujud lalu kenapa doanya panjang betul ya enggak doanya panjang apa hikmahnya ya apa faedahnya Ya sementara lebih-lebih di dalam salat jenazah tidak dianjurkan untuk membaca doa istiftah. Ya. Maka di sini para ulama menjelaskan beberapa hikmahnya. Ya, agar supaya kita jangan patah semangat ya untuk menghafal doanya. Wah, panjangan doanya. Ya, tapi tetap harus dihafal ya, diusahakan. Disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah beberapa hikmah. Ya, anjuran untuk memperpanjang doa ya kebaikan untuk si mayit ada enam hikmah ya dalam hal ini kata beliau yang pertama annaha tadullu ala mahabbati da'i limunajati munajatillahi azza wa dengan panjangnya doa itu menunjukkan ya, kecintaan yang sangat dari yang berdoa untuk senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu maklum ya. Ketika seseorang senang terhadap sesuatu, pengennya lama ya. Orang senang main bola, ya kira-kira gimana? Ya, permainannya pengennya lama ya, sampai lupa waktu. Seseorang senang baca Quran. Saking senangnya sampai berjam-jam, ya. nggak terasa. Seseorang senang untuk ta'lim, lama ya nggak terasa ya daurah sejam dua jam tiga jam empat jam tanpa istirahat nggak kenal lelah kenapa karena senang ya Taib yang kedua ya dulu ala syiddatil iftiqar li rabbih fi kulli halin menunjukkan sangat butuhnya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya apabila kita perhatikan doa yang Nabi ajarkan terkait ya doa kebaikan untuk si mayit luar biasa panjang demikian pula dirinci dirinci nah bukan hanya doa secara umum doa untuk diberikan rahmat diberikan ampunan tapi dirinci ya semoga dilapangkan ya diluaskan kuburannya demikian juga dimuliakan ya tempat persinggahannya ya dijaga dari api neraka ya dijaga dari adab kubur diganti keluarganya dengan sesuatu yang lebih baik dan seterusnya. Dirinci oleh Nabi. Nah, kemudian yang ketiga annahu ahdaru lil qalbi ya, bahwa dengan doa yang panjang ini lebih uh, menghadirkan hati manusia. Ya. Di dalam sholatnya. Jadi betul-betul konsentrasi. Terlebih ketika dirinci doanya. Hikmah yang keempat ziyadatul ajri wa ta'abudu lillahi azza wa jal biddu'a ya lianna du'a ibadah ya bahwa dengan memperpanjang doa ini akan menambah pahala ya karena doa adalah ibadah ketika seseorang memperpanjang doa berarti semakin lama dia beribadah dan semakin banyak pahalanya nah Kemudian yang berikutnya juga anna hadza min babil ilhah fi du'a wallahu yuhibbul mulhin. Ya. Fi du'a bahwa dengan memperpanjang doa ini dalam rangka untuk uh, ilhah ya. ilhah ini ya, memelas ya bentuk memelas kepada Allah di dalam doa ya apa istilahnya merajuk. Hmm? Ya kalau sesama manusia bisa merayu gitu loh. Ya, kalau ada anak pengen sesuatu ya, dari orang tuanya, pengen dikasih uang jajan, itu kan gombali ya. ya digombali orang tuanya, dirayu, dibujuk. Nah ini di antara faedah memperpanjang doa kepada Allah untuk kebaikan si mayit adalah bentuk ilhah. Ya, bentuk harapan yang sangat kepada Allah di dalam doa. Nah, dan Allah mencintai ya hamba-hamba yang mereka ilhah di dalam berdoa, ya. memelas, menyebutkan ya sekian banyak kebutuhannya kepada Allah, ya menunjukkan butuhnya dia kepada Allah. Kemudian yang keenam, anabi bi fit doa du'a qad yadhkuru syai'an qad Nasiyahu min ya. Bahwa dengan memperpanjang doa ya terkadang seseorang itu ya lupa dengan sesuatu dari doanya ya maka dengan diperpanjang doa ya, mudah-mudahan dengan itu nggak ada yang luput ya dari apa yang dia inginkan nah Kemudian kalau ada yang bertanya misalkan, lah, kenapa? Eh, doa istiftah ya, di dalam sholat jenazah tidak disyariatkan. Ya, tidak dianjurkan untuk dibaca. Sementara doanya panjang. Ya, doanya panjang. Lah di antara hikmahnya yul ya, ikhwah bahwa sholat ya, ini kandung intinya adalah doa. Ya, kandungan intinya adalah doa. Sehingga ketika di dalam sholat jenazah, Nabi mengajarkan kepada kita untuk memperpanjang doa maka doa ini termasuk inti solat. Ya, adapun kenapa kita ya, tidak dianjurkan ya, untuk membaca doa istiftah karena Nabi tidak ya, membacanya ya, di dalam solat jenazah sehingga kita pun tidak membacanya. Nah, kemudian <clears throat> yang berikutnya kita baca keterangan beliau. Habibullah. Thumma yukabbiru wa yaqifu ba'daha qalilan Ya, setelah itu bertakbir untuk takbir yang keempat, kemudian diam sejenak. Ya, summa yusallimu taslimatan wahidatan an yaminihi. Ya, di mana pada takbir yang keempat dianjurkan untuk e, membaca atau berdoa untuk kebaikan dirinya, demikian pula kaum muslimin secara umum. Ya. Nah, terserah doa kebaikan untuk dirinya dan untuk kaum muslimin. Ya misalkan ya dia mengucapkan Allahumma firli ya walil muslimin titik misalkan ya, selesai kemudian salam tidak mengapa kemudian kata beliau summa yusallimu taslimatan wahidatan an yaminihi setelah itu mengucapkan salam dengan sekali salam ya ke arah kanannya dan dalam masalah salam ya di sini ada beberapa riwayat ya. Sebagian riwayat menjelaskan bahwa Rasulullah ya terkadang mengucapkan salam sekali saja ke arah kanan. Namun kebanyakan riwayat menyebutkan bahwa Nabi yang mengucapkan salam itu dua kali ke kanan demikian pula ke kiri. Ya, sehingga yang afdal adalah mengucapkan salam dua kali. Ya. Nah, meskipun kalau misalkan sekali maka boleh sah Ya, dan ini telah datang dari ya sebagian para sahabat pada sholat jenazah di mana mereka ya mengucapkan salam hanya satu kali saja. Dan salam intinya adalah mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Ya. Adapun menolehnya ke kanan ataupun ke kiri ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Dan di sini ada beberapa tata cara ya, kefiah dalam mengucapkan salam yang pertama, ya, menoleh dulu ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Menoleh ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Dan yang sunnah, ya, ya tafitu thumma yaqul. Menoleh terlebih dahulu, baru salam. Ya, sehingga ini yang sunnah. Ya, adapun ya, misalkan dibarengkan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini ya la aslalahu fis sunnah, enggak ada asalnya dalam sunnah. Ya, atau salam dulu setelah itu menoleh. Ini juga tidak ada sunnahnya. Yang sunnah menoleh dulu baru salam. Ya, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, ya dia menoleh ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Yang menoleh ke kiri, kemudian Assalamualaikum. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, menoleh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Cara yang keempat, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi tanpa menoleh. Sah, ya. Ini semuanya sah. Nah, sehingga kalau misalkan ya mikrofonnya di depan, ya, kalau misalkan dia menoleh, jamaah nggak dengar. Ya, sehingga dikhawatirkan akan ribut, kacau. Maka tidak mengapa. Ya, untuk dia menahan, tidak menoleh, kemudian tetap mengucapkan salam. Kemudian dianjurkan, disunahkan untuk jazm dalam mengucapkan salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Ya, bukan di lantunkan Assalamualaikum warahmatullahi panjang betul ya ini gak ada sunnahnya berkata Imam Syafi'i yustahabul jazm fi disunahkan untuk dijazm dalam mengucapkan salam ya, jadi salam bukan azan ya kalau azan ada intonasinya adapun salam tidak dijazm ya dipertegas nah tidak ada lantunan di sana Baik, berikutnya Wa man fatahu ba'du salati 'ala al-janazati atau 'ala al-janazati dakhala ma'al imam fi ma baqiya. Barang siapa yang tertinggal ya pada sebahagian salat jenazah ya maka dia masuk bersama imam mengerjakan apa yang tersisa dari salat jenazah. Nah. Thumma idza sallama al-imam qada ma fatahu ala sifatih. Ya, yang kemudian apabila imam salam maka dia menyelesaikan apa yang tertinggal ya dari salat jenazah berdasarkan sifat yang telah diajarkan ya tentang salat jenazah. Artinya ketika seorang misalkan masuk ya pada salat jenazah dia masuk misalkan pada takbir yang kedua ya imam takbir yang kedua lah dia baru masuk maka jadikan takbir yang kedua imam sebagai takbir yang pertama bagi dia sehingga yang dibaca adalah al-fatihah nah al-fatihah kemudian takbir yang ketiga imam itu dijadikan sebagai takbir yang kedua baginya sehingga ya dianjurkan untuk membaca sholawat ibrahimiyah dan seterusnya nah ini apabila memungkinkan untuk membaca sesuai dengan tertib tadi. Wa in khasya an turfa'al janazatu tab'a takbirat ay biduni faslin bainaha. Ya. Adapun apabila seseorang mengkhawatirkan ketika dia masbuk, tertinggal, ya, tertinggal dari salat jenazah, dikhawatirkan jenazahnya langsung diangkat begitu. Imam salam, ya, dia ingin menyelesaikan tiba-tiba sudah diangkat. Kalau dia khawatirkan seperti itu, kata beliau tabat takbirat. Maka hendaknya dia ya bertakbir secara berurutan tanpa ada pemisah. Jadi langsung takbir tanpa ada doa yang dibaca. Ya, ini e, pendapat yang beliau kuatkan. Meskipun sebagian pendapat yang lain menyebutkan bahwa tetap meskipun ada kekhawatiran bahwa mayit akan diangkat tetap ya dia menambah takbir yang dia tertinggal yang tersisa untuk dia lengkapi dan tetap dianjurkan untuk ya membaca apa yang tersisa ya nah Summa salam. Kemudian dia baru salam. Wa man fatathu salatu 'ala al-mayyiti qabla dafnihi salli aw salla 'ala qabrihi. Sekarang kasus yang lain. Kalau tadi kasus ya ketika seseorang masbuk pada sholat jenazah. Sekarang kalau misalkan tertinggal sama sekali, apabila seseorang tertinggal dari sholat jenazah, ya, nah, sebelum dikuburkan, ya, sebelum dikuburkan, maka hendaknya dia sholat jenazah tersebut setelah dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ya, jadi boleh dia sholat ke kuburan sana. Misalkan di sini, ya, disangka bahwa sholat jenazah jam 9. Ternyata jam 9 kurang seperempat jenazah sudah ada dan sudah disolati, sudah berangkat. Ya, akhirnya dia datang jam 9 pas sudah selesai, bubar orang. Maka boleh bagi dia untuk sholat jenazah di kuburan ketika sudah dikuburkan. Ya, nah Lalu apakah ada batasan ya tentang berapa lama waktu bolehnya seseorang untuk sholat jenazah yang sudah dikuburkan? Ya. Maka jawabannya adalah bahwa maksimal ya dalam hal ini sebulan. Ya. Ini maksimal. Adapun lebih dari itu maka para ulama menjelaskan al-ahfad tarku ya. Untuk lebih kehati-hatian hendaknya jangan dilakukan. Karena yang ada dari Nabi bahwa beliau ya, sempat menyolati ya, setelah mayit tersebut dikubur ya, kurang dari satu bulan. Ya, dan ini pendapat jumhur atau sebagian para ulama. Nah, dan pendapat yang masyhur ya dari para ulama. Adapun hadis atau riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi pernah ya, di akhir hayat beliau salla ya, ala sahabah fil baqi' pernah salat ya untuk para sahabat yang telah dikubur di kuburan baqi' ya lalu apa maksud dari hadis ini apakah nabi ya salat jenazah untuk para sahabat yang telah dikubur yang gugur pada medan jihad di baqi' atau apa maka di sini para ulama menjelaskan bahwa maksudnya ya sholat ala sahabah bahwa Nabi sholat terhadap para sahabat maksudnya mendoakan kebaikan ya mendoakan kebaikan untuk para sahabat bukan menyolati ya para sahabat yang telah dikubur di kuburan baginya. nah Taib. kemudian kata beliau wa man kana ghaiban 'anil baladi alladhi fihi al-mayyit wa 'alima biwafatihi falahu an yusalliya 'alaihi salat al-ghaibi biniyah. Dan barang siapa yang dia tidak ada ya, di negeri tempat si mayit itu meninggal. Ya. Dalam kondisi dia mengetahui bahwa dia telah meninggal, si mayit tadi dipastikan meninggal. Falahu an yusalli alaihi salat al-ghaib biniyah. Maka boleh baginya untuk mengerjakan salat ghaib. Ya, dengan niat mengerjakan salat ghaib. Ini kasusnya ketika seorang meninggal ya di tempat ya di mana di sana nggak ada kaum muslimin ya atau tidak ada yang menyolati jenazahnya maka wajib bagi kaum muslimin yang lainnya atau disyariatkan untuk sholat gaib ya sholat gaib seperti ya para sahabat dahulu ketika meninggalnya raja Najasyi ya penguasa Habasyah maka Nabi perintahkan kepada para sahabat untuk sholat gaib. Nah, Adapun ya, ketika seseorang ya, meninggal, kemudian ada yang menyolati, maka nggak disyariatkan. Ya. Tidak ada anjuran untuk yang lainnya sholat gaib. Ya. Misalkan ada ya, sebagian kaum muslimin kecelakaan ya. di Prancis misalkan, ya. Muslim kemudian dikubur di sana. Dan di sana ada kaum muslimin yang menyolati jenazahnya. Maka tidak dianjurkan ya, bagi kaum muslimin yang ada di Indonesia untuk sholat gaib. Ya, kenapa sudah disolati? Ya sudah disolati. Nah, dan di sana ada satu faedah ya yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah tentang hukum seseorang yang sudah pernah ya ataupun telah mengerjakan sholat jenazah ya, apakah boleh baginya untuk sholat jenazah yang berikutnya ya pada mayit yang sama misalkan pada kasus tadi ya dia ikut sholat jenazah di masjid ya kemudian di sana ada sebagian kaum muslimin yang belum sempat sholat jenazah di masjid maka akhirnya mereka sholat jenazah di kuburan boleh? Boleh, ya kan? Kemudian yang sudah ikut sholat jenazah tadi, apakah boleh ikut sholat di sana berjamaah untuk kedua kalinya? Ya, sebagian ulama membolehkan. Ya, bahkan meskipun dua kali, tiga kali, tidak mengapa. Bahkan ini termasuk ziyadatul ajr, bisa menambah pahala. Dan itu tergolong sebagai amalan sunnah ya, baginya. Karena sudah apa? Karena sudah sholat sebelumnya ya dan mereka berhujah dengan hadis ya ketika Rasulullah melihat ada dua orang sahabat di teras masjid Nabawi nggak ikut sholat jamaah nah, nah ketika selesai sholat jamaah Nabi melihat mereka berdua sedang duduk-duduk maka Nabi bertanya ma manakuma antus mana ya apa yang menghalangi kalian untuk sholat bersama kami ya fa innahu lakuma nafilah. Karena kalau kalian ikut sholat bersama kami, dalam kondisi kalian sudah mengerjakan sholat yang wajib, maka itu terhitung sebagai sholat sunnah bagi kalian. Ya, maka ini hujah bagi sebagian ulama yang bolehkan hal tadi. Ya, jadi kalaupun misalkan ada seorang sudah sholat jenazah, ya, kemudian ikut sholat untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, ya maka ini dibolehkan insyaallah taala <clears throat> Kemudian kata beliau, "Wa hamlul mar'ati idza saqata mayitan wa qad tamma lahu arba'atu ashhur fa akthar suli 'alayhi ya salat al-janazah." Apabila ya seorang wanita mengalami keguguran, ya, mengandung janin dalam kondisi mati, ya, janin tersebut, dan telah sempurna ya, usianya empat bulan atau lebih, maka dianjurkan untuk disolati dengan solat jenazah. Ya, karena sudah masuk dalam kategori manusia sempurna. Wa in kana duna arba'ati ashhur lam yusalla alaihi. Ya, namun apabila usia janin tersebut kurang dari empat bulan, maka tidak disolati jenazahnya. Nah, Meskipun seperti yang kita sebutkan bahwa ya hukum menyolati ya, jenazah apabila masih kecil ya belum balik apa hukumnya? Hah? Wajib atau sunnah? Nah, sunnah. Hukumnya sunnah, gak wajib. Apa dalilnya? Ya, Nabi dahulu ketika putra beliau Ibrahim meninggal, Nabi tidak menyolati jenazahnya ya tidak menyolati jenazahnya sehingga hukumnya nggak wajib ya tapi tetap dianjurkan disunahkan Baik, ya, dengan demikian selesai untuk pembahasan ya, terkait dengan sholat jenazah. Kemudian kita masuk pada poin yang ke tiga ya dari pengurusan jenazah. Kata beliau, Habibullah Salisan, hamlul mayiti wa dafnuh cara membawa si mayit ya, dan menguburkannya. Poin yang pertama kata beliau, hamlul mayiti wa dafnuhu min furudil kifayati ala man alima bihalihi minal muslimin. Bahwa membawa si mayit dan menguburkannya ini termasuk ya, amalan yang hukumnya fardu kifayah bagi orang yang mengetahui ya, kondisi mayit tersebut dari kalangan kaum muslimin. Wadafnuhu masyru'un bil kitab wa sunnah. Ya, adapun tentang hukum menguburkannya ini disyariatkan, dianjurkan, ya. Bahkan diperintahkan berdasarkan Al-Qur'an demikian pula As-Sunnah. Allah berfirman dalam surah Al-Mursalat ayat yang ke-25 sampai ke 26 alam naj'alil arda kifata ahya'a wa amwata ya bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai tempat berkumpul manusia baik hidupnya mereka ataupun meninggalnya mereka ya hidup ya di dunia ini di atas bumi ini demikian pula ketika meninggalnya ya di bumi juga demikian pula disebutkan dalam surah Abasa Ayat ke-21. Allah berfirman, "Tsumma amatahu aqbarah." Ya. Allah yang mematikan manusia dan Allah pula yang menguburkannya. Ya, jadi menjadikan bumi ini sebagai tempat kuburan bagi manusia. Ai ja'alahu maqburan, Maksudnya Allah menjadikan bumi ini tempat ya, dikuburkannya manusia. Wal ahaditsu fi dafnil mayyiti mustafidah wa huwa birrun wa ta'atun wa ikramun lil mayyiti wa i'tina'un bihi ya adapun hadis-hadis yang datang dari nabi yang menjelaskan tentang disyariatkannya untuk menguburkan si mayit ini mustafidah ya sangat banyak masyhur dan ini merupakan bentuk kebaikan kaum muslimin terhadap saudaranya dan bentuk ketaatan kepada Allah Jalla wa ala dan bentuk ikram ya, penghormatan pemuliaan terhadap si mayit. Nah, dan bentuk perhatian kaum muslimin terhadap saudaranya. Ya, beda kalau dibiarkan ya, mayitnya ya, busuk ya, menjijikan. Nah, dan mengganggu kaum muslimin sehingga termasuk kebaikan. Ya, di dalam Islam adalah anjuran dan disyaratkannya untuk menguburkan orang yang telah meninggal dari kalangan kaum muslimin. Kemudian wa yusannu ittiba'ul janazati wa tasyi'uha ila qabriha ya. dan disunahkan untuk mengikuti jenazah dan mengiringinya ke areal pekuburan. Sebutkan dalam beberapa hadis, sebutkan di sini wa fi sahihain man syahida janazatan hatta yusalla 'alaiha falahu qiran ومن شهدها حتى تدفن حتى تدفن فله قراطان ya beliau jelaskan di sini tentang keutamaan menyaksikan jenazah sampai dikuburkan. Kata Nabi barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolati, maka dia berhak untuk mendapatkan satu kirat. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dikuburkan, maka dia pun berhak untuk mendapatkan dua kirat. Kila wa mal kiratan Nabi ditanya ya, tentang makna dan maksud dari dua kirat tadi. Qala mithl jabalain azimain. Kata Nabi itu seperti dua gunung yang sangat besar. Ya. Sampai-sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ketika Abu Hurairah menyampaikan hadis ini kepada beliau ya tentang keutamaan ya, mengiringi jenazah dan menguburkannya serta menyolatinya kata beliau laqad dhaya'na qararita katsirah ya sungguh kita telah melantarkan dan mengabaikan ya kirat kirat yang sangat banyak ya karena keutamanya sangat besar walil bukhari bilahud man syai'a barang siapa yang mengiringi ya jenazah wali muslimin bilahud man kharaja ma'aha thumma tabi'aha hatta tudfan barang siapa yang keluar ya, dari rumahnya mengiringi jenazah ya kemudian mengikutinya sampai dikuburkan ya tadi keutamaannya ya mendapatkan dua kirat Fafil hadis biriwayatihi al-hasu ala tasyi'il janazati ila qabriha. Maka hadis-hadis ini menjelaskan anjuran dan hasungan kepada kaum muslimin untuk mengiringi jenazah ya, karena besar keutamaannya. Nah. Dan terkait dengan mengiringi jenazah, maka di sini ada dua marhalah ya. Dua tahapan. Yang pertama mengiring jenazah dari rumah duka menuju tempat disolatinya. Ya. Yang kedua, dari rumah duka atau tempat disolati jenazah sampai ke areal kuburan. Ya, ini kan butuh digotong, ya, butuh dibawa. Nah, yang pertama dari rumah duka ke tempat disolati. Yang kedua ya, dari rumah duka atau tempat disolati ke areal kuburan. Nah, kemudian kata beliau, wa yusannu liman tabi'aha al musyarakatu fi hamliha in amkan dan disenahkan bagi kaum muslimin yang mengikuti ya, jenazah tersebut untuk ikut andil ya, ikut serta dalam membawa jenazah tersebut apabila memungkinkan ya kalau misalkan tubuhnya kuat dan mampu ya nah nggak mesti muda ya kan yang tua juga terkadang lebih lebih kuat kalau memungkinkan wala ba'sa bihamliha fi sayyaratin aw ala dabatin la siyama idza kanat al maqbarat maqbaratu ya ba'idah dan tidak mengapa ya untuk membawa ya, jenazah tersebut dalam mobil ya diletakkan di dalam mobil atau ya di atas kendaraan ya, seekor hewan terlebih ketika kuburannya jauh ya ini kalau jauh ya 10 kilo 20 kilo ya kalau jalan kaki ya belum nyampe kuburan sudah roboh semuanya ya kan mungkin ya ada hajah dibawa ya dengan mobil kendaraan ada hajah tidak mengapa. Tapi kalau misalkan dekat ya berapa ratus meter ya sekilo dua kilo ya ahsan dan itu yang sunnah digotong dibawa dipikul ya oleh sebagian kaum muslimin bahkan apabila seseorang ya, membawa jenazah ya, mesti di dalam mobil ya, meskipun dekat dimasukkan dalam mobil bahkan dimasukkan dalam peti lagi ya sudah dalam peti tambah lagi dalam mobil sehingga nggak kelihatan sama sekali. Maka di sini ya, diingatkan oleh uh, para ulama seperti uh, Syekh Al Albani rahimahullah beliau menjelaskan tentang beberapa kerusakan ya. Ketika jenazah dimasukkan ke dalam peti, tambah lagi dimasukkan dalam mobil ya di atas kendaraan. Bahwa kata beliau di antara kerusakannya yang pertama annaha min adatil kufar ini termasuk kebiasaan orang-orang kafir. orang ya, orang-orang kafir mereka takut mati. Ya, sehingga merupakan satu hal yang sangat mereka benci ya untuk melihat ya orang meninggal mati tergeletak begitu kelihatan tubuhnya ya sehingga mereka inginnya tertutupi dimasukkan dalam peti ya sudah gede masuk lagi ke dalam mobil ya Allah musta'an sehingga ketika kaum muslimin terus ya menjadikan ini sebagai kebiasaan ya mau dibawa ya ke kuburan mesti masuk mobil ya maka ini termasuk tasyabuh ya dengan orang-orang kafir di sunnah kemudian yang kedua annaha bid'atun fi ibadah bahwa ini termasuk perkara bid'ah ya terlebih ketika dianggap bahwa ini yang lebih afdol kan lebih cepat nyampainya katanya dianjurkan untuk mempercepat prosesnya kan ini lebih cepat ya kalau digotong mungkin membutuhkan waktu setengah jam tapi kalau mobil lima menit sampai ya namun yang seperti ini misi sunnah bahkan bisa menjadi bid'ah kemudian yang ketiga annaha fawitul ghayata min hamliha wa tasyi'iha wa hiya tudzakkirul akhirah bahwa dengan membawa si mayit ke dalam mobil ya, ini menghilangkan tujuan utama ya, membawa si mayit mengiringi si mayit ke kuburan di ya, antara tujuan utamanya adalah tadakkurul akhirah mengingat kematian nah kalau dibawa ke mobil ya masuk peti nggak kelihatan ya beda kalau misalkan mayitnya digotong langsung di atas pundak-pundak kaum muslimin ya nggak ada penutupnya lagi cuma ada kain kafannya saja ya goyang ke sana goyang ke sini ya sambil dibawa ya luar biasa kaum muslimin akan melihat inilah nasibmu nanti ya cepat ataupun lambat seperti itu nasibnya sehingga akan menjadi nasihat ya menjadi teguran bagi kaum muslimin yang lainnya ya untuk mempersiapkan dirinya menghadapi hari kematian kemudian yang berikutnya yang keempat annaha sababun qawiyyun li taqlil musyayyi'in laha waraghibina fil husul 'ala al-ajri ya. Eh, bahwa dengan membawa mayit ya, di atas mobil ke areal pekuburan ini menjadi sebab yang kuat untuk ya menjadikan jumlah orang yang mengiringi jenazah tersebut lebih sedikit ya dan mengurangi jumlah orang-orang yang mereka punya semangat untuk mendapatkan pahala dan keutamaan dengan mengiringi jenazah. Ya, kenapa? Nggak bisa dikejar. Ya, pakai mobil, cepat. Ya. Mau jalan kaki, ya ketinggalan jauh. Sehingga ya terkadang disarankan sudah nggak usah ikut, ya, tinggal saja di rumah. Akhirnya terhalangi dari kebaikan, nggak dapat pahala. demikian pula yang ikut jumlahnya sedikit beda kalau digotong ya dibawa manual begitu ya maka yang ikut jumlahnya lebih banyak dan yang mendapatkan pahala lebih banyak ya kemudian yang ke lima أن هذه الصورة لا تتفق من قريب ولا من بعيد مع مع ما عرف عن الشريعة المطهرة السمعة minal bu'di ani syakliyat wa rasmiyat ya bahwa membawa ya si mayit ya di atas mobil ketika mau dibawa ke kuburan ini ya, sangat tidak sesuai ya dengan hikmah ya yang terkandung di dalam syariat yang mulia ini itu syariat Islam. Nah, karena terkesan ya, sangat resmi sekali, formal banget ya ketika dibawa di atas kendaraan mobil tambah lagi di dalam peti ya dan ini tidak sejalan dengan uh, syarat Allah Jalla wa ala. <clears throat> nah kemudian kata beliau wa yusannu al isra bil janazah dan disunahkan pula ketika mengiringi jenazah untuk bersegera ya mempercepat langkah ya mempercepat langkah tapi bukan berlari ya bukan lari ataupun lari-lari kecil bukan tapi jalan cepat itu yang dianjurkan nah liqalihi alaihi salatu wassalam berdasarkan sabda nabi asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taku siwa dzalika fasyarrun tad'unahu an riqabikum kata nabi hendaklah kalian bersegera di dalam membawa jenazah karena apabila mayit tersebut orang yang saleh baik maka tentunya kebaikan ketika kalian mempercepat langkah kalian membawa si mayit tersebut namun apabila si mayit tersebut adalah orang yang buruk orang yang jelek maka tentunya kejelekan ketika kalian meletakkan ya tubuh mayit itu di atas pundak-pundak kalian ya ini diantara hasungan Nabi untuk mempercepat langkah ya tapi bukan lari ketika membawa jenazah ya di antara hikmah yang lain bahwa apabila si mayit tadi saleh ya kemudian dipercepat langkahnya ke kuburan ini termasuk ihsan kepada si mayit berbuat baik kepada si mayit kenapa karena si mayit mengatakan qaddimuni, qaddimuni. Ya, percepat saya, percepat saya. Ya, untuk sampai ke kuburan. Kenapa? Ya, dia rindu dengan apa yang Allah janjikan berupa kenikmatan di dalam alam barzah. Ya, nah, sebagaimana ketika seseorang ya rindu ya kepada keluarganya, rindu kepada anaknya. Pengennya ketika safar ya kira-kira apa yang dirasakan? Pengennya cepat sampai ya kan pengennya cepat sampai itu pun yang dirasakan oleh si mayit yang soleh pengennya cepat prosesnya nah kemudian kata beliau Lakin la yakunul isra'u dan akan tetapi ya, cepatnya itu tidak terlalu cepat. Ya, sampai lari begitu. Apalagi sprint. Ya, gotong mayit sprint. Jarak antar yang gotong sama yang iringi satu kilo pak jauh sekali, kasihan. Yang ngiringi ini ya tua-tua sudah, ya. Tapi berusaha untuk dapat pahala. Ya, maka tentunya hendaknya yang normal, jalan cepat tapi apa? Normal, ya. Tidak sampai lari apalagi sprint. Nah, wa yakunu ala hamiliha wa musyayyi'iha as-sakinah. Demikian pula wajib bagi yang membawa si mayit tadi, menggotongnya, memikulnya. Demikian pula yang mengiringnya, untuk tenang, diam, ya, tidak ribut, Hah? tidak mengucapkan zikir-zikir tertentu, ya, tidak membaca wirid-wirid tertentu, ataupun tidak dianjurkan untuk baca Quran, ya, apalagi yang selain itu. Zikir saja nggak disyariatkan. Ya, tapi yang disyariatkan adalah ketika itu diam, merenungi, menghayati, apa yang sedang dia saksikan ketika itu, yaitu jenazah, majid. Dan itulah tujuan utamanya. Tadzakurul akhirah, mengingat kematian, mengingat akhirah. Ya, ini zikir. Ya, nggak boleh. Wirid, nggak boleh. Sehingga termasuk kemungkaran. Ketika sedang mengiringi si majid kemudian mengucapkan apa? La ilaha illallah, la ilallah sepanjang jalan. Ini gak ada syariatnya, gak ada sunnahnya. Ini ya tidak ada anjurannya. Terlebih selain zikir, selain wirid, Ya, selain bacaan Quran, malah diiringi dengan musik. Ya, mentang-mentang ini orang pejabat, maka ketika dibawa ke kuburan nyewa marching band. Ya, marching band disewa, tak duk tak duk tak sepanjang jalan. Ini eh, lebih mungkar lagi. Zikir saja nggak disyariatkan, apalagi musik. Ya. Atau diributkan dengan klakson tato, tato, tato. Eh. Emang ada tujuannya. Apa tujuannya? Terkadang supaya ya lalu lintasnya minggir semuanya. Kendaraannya minggir, tapi ini ribut. Ya, emang ganggu, nggak boleh. Ya, klakson, Toto, to, to, to. Ya, apa ini? Disangkanya pawe, ternyata mayit. Ya, Allah musta'an. Nah, ولا يرفعون أصواتهم ولا بقراءة ولا غيرها من تهليل وذكر demikian pula tidak mengangkat suara-suara mereka ketika mengiringi jenazah baik itu dengan bacaan tertentu ataupun yang semisalnya seperti tahlil la ilaha illallah ataupun zikir-zikir wirid-wirid yang lainnya enggak disyariatkan ya nah demikian pula termasuk yang dilarang adalah membawa api ya penerangan ya diletakkan di atas apa e, si mayit tadi ini tidak disyariatkan ya tidak dianjurkan tidak boleh ya kecuali memang dibutuhkan untuk penerangan kebetulan jalan dari rumah duka ya ke kuburan itu gelap butuh penerangan ya butuh lampu ya tidak mengapa ya ketika ada hajah namun ketika nggak ada hajah jalannya terang apalagi siang bolong kok masih pakai lentera berarti ada apa-apanya nggak boleh ya seperti itu ya haram tidak dibolehkan wallahu taala alamu biswab baik sampai di sini insyaallah ini sudah habis dilanjutkan insyaallah taala pada pertemuan kita yang akan datang bidillahi taala walhamdulillahirabbil alamin tafaddalu habibakumullah <clears throat>